ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini di hari yang mulia ini di atas mimbar yang mulia ini Khatib Al-Fakir berpesan pada diri pribadi dan kepada kita semua wahai hamba Allah takutlah bertakwalah pada Allah al dengan sesungguhnya takwa jalankan semua perintah Allah meski masih ada perintah Allah yang berat rasa untuk kita kerjakan jauhi larangan Allah meski masih ada larangan Allah yang menjadi kesukaan dan hobi kita menemui mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat mendapatkan ampunan rahmat dan perintahnya mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala Allah menyeru kita dalam firman-Nya wasari'u ila mafirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard lil muttaqin bersegeralah wahai para hamba Allah segera jemput ampunan maghfirah Allah dan dapatkan surga surga yang luasnya langit dan bumi Surga sedemikian luas hanya Allah peruntukkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Wa terima. ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahukan kepada kita bahawa cara hidup yang paling lurus sesungguhnya sudah Allah tunjukkan pada kita dalam kitabnya dalam Allah Al-Qur'an. Dalam surah 17 ayat 9 Allah berfirman, "Inna hadal Qur'an." Al-Qur'an ini firman Allah yahdi lillati hiya aqwa dia memberikan petunjuk jalan hidup yang paling lurus bagi kalian Allah tidak hanya mengatakan kepada kita bahwa ini jalan yang lurus tapi Allah sampaikan ini jalan hidup yang paling lurus tidak tidak ada manusia yang hebat di hotel rahmati Allah kecuali hidupnya sukses dengan Al-Quran dunia dan akhirat siapa yang berperang padanya pasti berjaya siapa yang melupakannya pasti akan terhina Hotel lima rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah nyata seorang sahabat saya, pemimpin tertinggi di negeri ini. Dia pemimpin bank syariah Kota Lima. Subhanallah Hotel Lima rahmati Allah saat itu. Sebelum memulai training di kantornya, dia memimpin. Kami melakukan training menghafal Quran semudah tersenyum. Sahabat saya sebutlah namanya Ahmad, dia mengatakan, Baru dua hari yang lalu Ustaz saya ambil keputusan untuk ikut training ini. Dua bulan poster sudah ditempel di gedung. Bor-bor saya baca, menarik pun tidak. Sebagai orang nomor satu di bank ini, kesibukan saya banyak. Tapi subhanallah Ustaz, Allah panggil saya. Beberapa hari yang lalu seorang staf saya meninggal dunia. Baru masuk kantor, saya diberikan kabar, maka saya bilang kepada staf saya, ayo semuanya kita sama-sama takziah ke rumah si pulang. Mati hotel kalimat mati Allah semua cara cancel dia gagalkan dia takziah dan di mobil hotel iman dia berkata kepada stafnya nanti di rumah mayat kita sebentar saja karena urusan saya masih banyak baik pak kata stafnya Subhanallah hotel iman di hadapan mayat maka tiba-tiba Ahmad duduk tiba-tiba subhanallah Allah kasih ketenangan dia seperti nyaman berada lama-lama di situ saya sendiri tidak mengerti Ustaz apa yang membuat saya betah berada di hadapan mayit. Doa sudah saya sampaikan, baca Yasin. Entah kenapa kok rasanya saya masih pengen lama di situ. Hingga tergala semua keluarga sudah kumpul, mayat hendak dimandikan, maka kemudian mayat dibawa ke bilik pemandian. Anda tahu ihwa, mayat dilakukan pemandian di bilik hanya beberapa orang, lintir keluarga saja yang boleh masuk. Subhanallah wa iman Maka empat enam orang masuk ke dalam bilik pemandian Ustaz Sementara kami nunggu di luar Tiba-tiba seorang keluarga datang menghampiri saya sambil mengatakan Pak Ahmad mohon perkenan Mohon ikut memandikan mayat Subhanallah wa iman Tiba-tiba saya merasa kata Ahmad Mungkin keluarga semuanya menyangka bahwa saya orang yang memiliki kehormatan secara duniawi Mungkin karena pangkat saya, jabatan saya, atau harta saya Padahal Ustaz, masih banyak orang-orang yang lebih pantas memandikan mayat daripada saya. Tapi karena keluarga memuliakan saya dan mereka meminta dengan hormat, saya pun turut memandikan. Lengan tangan digulung oleh Ahmad. Dasi dia masukkan. Subhanallah wa ta'ala dia berdiri hadapan mayat yang hendak dimandikan. Subhanallah wa ta'ala rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itu baru saja kayu pertama dikucurkan tiba-tiba terdengar kur taus dan basmalah dari luar bilik A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ahmad berkata Tadinya saya berpikir memangnya ada sunnah Mayat hendak dimandikan dibacakan Al-Quran Ahmad karena perawakannya tinggi dia berjinjit di dia lihat ke seliling. Subhanallah orang-orang kampung itu Ustaz semuanya membacakan Al-Quran lebih ajaibnya lagi tidak seorang pun memegang mushaf apa yang dibaca tanya saya kepada Ahmad Subhanallah mereka membaca surat Ar-Rahman awalnya saya tidak setuju tidak ada sunnahnya membaca Al-Quran seperti itu Tiba mungkin saya sadar Mungkin keluarga ingin melakukan amal saleh. Dengan amal saleh itu mereka bertawasul kepada Allah Agar si mayat yang dicintai oleh mereka Allah berikan ampunan Saya pun turut membaca surah Ar-Rahman bersama mereka Ustaz Dan sepertiku mereka baca dengan lirik Ar-Rahman suasana menjadi sedih dan semuanya menangis Ustaz Ustaz tahu mereka semua orang-orang yang menurut saya secara dunia jauh di bawah saya pengetahuan mereka sosialita mereka pangkat kedudukan mereka memuliakan saya karena saya pimpinan bank syariah namun Ustaz tahu mereka menuntaskan hafalan suara Rahman membaca tanpa seorang pemegang musaf Sementara saya yang mereka kira terhormat, mulia, sudah tahu sampai ayat berapa saya baca? Saya menunggu, saya tidak menjawab. Tiba-tiba di hadapan seluruh karyawan, Ahmad Ibn Taliman, sang pimpinan tertinggi di bangsa raya itu meneteskan air mata. Dia mengatakan, hanya empat ayat Ustaz. Setelah empat ayat lidah ini keluh, saya membisu. Rupanya Allah memberikan ketenangan, membuat saya betah berlama-lama di sini. Allah ingin mempermalukan saya, seolah Allah tempeleng saya. Hei Ahmad, perhatikan. Engkau mengira engkau memiliki dunia. Engkau mengira dirimu terhormat. Engkau memiliki jabatan. Sesungguhnya langsung yang akan menyelamatkan mayat hanya amal saleh dan saya baru sadar Ustaz bahwa sesungguhnya jalan hidup kita karena aman adalah Al-Quran yang Allah titipkan dan nah, saya membisu hanya empat akhir dari surah Rahman yang saya kuasai maka subhanallah saya menikmati panggilan Allah itu Ayat dikuburkan usai pengumuman saya kembali ke ruangan kantor sampai di kantor dunia kecil sekali bagi saya saya duduk lemas di balik meja saya kemudian duduk saya panggil staf saya maka kemudian saya teringat saya tanya kepada staf saya itu training hafal Quran bersama satu Wika hari Sabtu Pak saya daftarkan bersama istri dan anak-anak saya hari itu Iqbal tanggal 6 Agustus tahun 2011 Ahmad pimpinan tertinggi di bank syariah di negeri ini yang mengatakan anak kedua saya saya panggil dari London Ustaz saya beritahukan kepada saya nak tinggalkan kuliah ini jauh lebih penting bahwa ini akan menentukan jalan hidup kita menuju jalan hidup yang paling bagus warahmatullahi wabarakatuh Qur'ani Karim wa nafani wa iyyakum ma fi min ayat wa dhikril hakim aku lukau lihada wa astaghfirullahi li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافيه أمره يكافيه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون di jalan Garuda seperti ini Iwa di kantor pusat Unilever di Masjid Al muhajiri Saat itu saya menyampaikan tentang dahsyatnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Seorang pria usai mengajar datang memeluk saya sambil nangis-nangis dan dia berkata, Ustaz, apa yang saya sampaikan saya baru bersadar bahwa putri saya dia bekerja sebagai perawat di RSPAD Gatot Subroto hampir sama menceritakan apa yang Ustaz bicarakan ada apa Pak Selamat? Selamat dia nama asli saat itu anak saya bertutur Ustaz Ada seorang anggota TNI pulang dari posnya Amnesia Permanen disorder hilang semua memorinya Saat itu keluarganya kumpul Dia baru siuman Dokter, perawat, para medis lengkap Maka kemudian Orang yang hilang ingatan sama sekali ditanya Pak, siapa nama Bapak? Orang ini hilang kepala usianya masih 30 tahun Bapak kenal dengan perempuan ini yang kita lihat adalah istrinya ditunjuk istrinya itu dia tatap dia pegang kepala anak-anak ini Bapak kenal Bapak tahu rumah sakit dia lihat kepala Bapak tahu Indonesia dia lihat kepala Jakarta bis semuanya puluhan item hotel iman ditanya semuanya lupa permanent disorder Lihat bagaimana kalau Allah ingin hilangkan dunia dari seorang. Jangankan di akhirat. Dari dunia saja Allah menyiapkan bisa. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. lima ya Allah Subhanahu wa taala. Puluhan ratusan ayat semua semuanya kalian kepala dia tidak ingat sama sekali. Hingga akhirnya lima rahmati ya Allah. Allah tuntun seorang perawat bertanya, "Bapak, Bapak tahu Al-Qur'an?" tak pertanyaan Al-Quran dari tadi dia selalu geleng kepala tiba-tiba dia memelala seolah dia tarik recall memori paling dalam tiba-tiba kemudian dia mengangguk ya saya tahu Al-Quran begitu dia jawab saya tahu Al-Quran dikejar lagi oleh perawat apa yang Bapak tahu dari Al-Quran maka subhanallah wa ta'ala lihat semua mau boleh lupa tiba-tiba dengan berbata-bata sang prajurit membaca Kul والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Bagaimana hati Allah Saat itu semua orang yang hadir Ustaz menangis Insya Allah terima Lihat Hari kiamat yang Allah ceritakan Di dalam surat Habasa Wa idha ja'atis dan Tatkala dan semua orang panik. Bagaimana ya Allah gambar hari kiamat turunkan pada kami. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Di hari itu wahai manusia, setiap orang akan lari dari saudaranya tidak ibu dan bapaknya, tidak tahu lagi kepada istri dan anak-anaknya. Kenapa ya Allah? Kami tidak bisa mengenal mereka lagi. Maka Allah jawab, "Likulli minum minhum yawma idzin Masing-masing kita semua, wahai manusia, Allah memberitahukan akan panik sibuk dengan dosa yang pernah kita lakukan. Tuhan mati Allah. Bahkan Rasul malah mempertakut kita dengan kalimat beliau, dengan tutur beliau, sabda beliau. Rasul mengatakan, yusyarun nas yaumal qiyamah urat." Semua manusia bakal Allah kumpulkan di hari kiamat dalam kondisi telanjang tidak berpakaian. Umar Mukminin Aisyah bertanya Rasulullah, "Apakah kami tidak merasa malu saat itu? Aurat kami terlihat, semuanya tersingkap." Rasul mengatakan, "Boro-boro mikirin aurat." Semua orang panik dengan dosa yang mereka Terima mati ya Allah. Demikian, lihat bagaimana Allah dan Rasul yang memberikan gambaran tentang hari kiamat. Namun sungguh Bukhari dan Muslim menyampaikan sebuah hadis yang dituturkan Rasulullah riwayat Abu Hurairah. Nanti dalam kepanikan hari kiamat, para Nabi para sahabat Al-Quran disuruh baca Al-Quran warqa naiklah menuju surga waratil kama turatil fid dunia, bacalah dengan indah dan damai meski semua manusia panik saat itu Nah seperti engkau membacanya ketika di dunia Fa'ina'an manzilataka Sungguh posisimu di surga Indah akhiril ayat harata Pada ayat terakhir yang kau baca Kau terima Lihat Sungguh kepada ibu kita lupa, ayah kita lupa, istri, anak-anak, saudara, tetangga, sahabat semua kita bisa lupa. Namun sesungguhnya yang akan mendapatkan syafaat Mendatangkan syafaat bagi kita di hari kiamat Tidak hanya di akhirat Bahkan sejak dunia ikhwan ah, Inilah petunjuk hidup yang paling lurus kita Al-Quran Hotel iman Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Siapapun anda orang Bahkan anda memiliki jabatan tertinggi maupun terendah Ilmu yang luas maupun sedikit Apapun status anda Sesungguhnya manusia yang beruntung Jalan Allah adalah mereka yang paling bertakwa Dan ciri-ciri orang bertakwa Salah satunya adalah Mereka beriman kepada Al-Quran Dan tidak ada keraguan Dan mereka senantiasa berada dalam petunjuk Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Wallahualam Innal insana lafi khusrin illa illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil Dengan aku ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa sungguh manusia kami semua ya Allah dalam kerugian kecuali di kami hamba-hambamu yang mau beriman kepadamu, kepada Rasulmu dan agamamu lalu melakukan amal soleh yang banyak lalu saling menasihati dalam kebajikan nasihat menasihati dalam kesabaran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار Allahumma ya Allah rahmati hidup kami dengan Al-Quran Jadikan Al-Quran menjadi cahaya pedoman kami Menuntun kami menuju jalanmu yang lurus Dan jadikan ya Allah hidup kami Di dunia dan akhirat senantiasa mendapatkan syafaat Al-Quran Allahumma ya Allah Tolonglah umat Muhammad ya Allah Selamatkan saudara-saudara kami umat Muhammad di Afrika Tengah Di Palestina Di Rohingya Di Kashmir, Di Afghanistan Di Irak dan di mana saja Menangkan kaum mujahidin ya Allah Dan lawanlah ya Allah Hancurkanlah musuh-musuh mereka Rabbana alaika tawakkalna Wa ilaika anakna, Wa ilaika al-masir Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina adabana. Ibad Allah Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan Wa ita'i dil Wa yadha anil fahsyai wal munkari wal bal يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعم يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة